Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah karya al syaikh Al-'Allamah As-Sa'di rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru yaitu yang dikenal dengan al-'adah muhakkamah. Sebenarnya kaidah fikih ini sudah kita lewati. Cuman karena biar mantap dan juga sekaligus melekat, kita ulang lagi dengan kitab yang lain yang setingkat dengan yang sebelumnya. Ewa. Sekarang cuman kaidahnya ini bentuknya bukan apa? pantun kan itu. Nah, barakallahu fikum. Naam. Tapi kalau yang dikenal, dikenal dengan apa? Al-adam hakamah. Nah, sekarang ini yang akan kita bahas. Al-'adah muhakkamah, suatu tradisi yang sudah dijadikan patokan hukum. Paham ya? Itu terkadang boleh seperti itu. Tradisi, kebiasaan setempat yang dijadikan suatu hukum patokan selama tidak berseberangan dengan apa? syariat. Seperti contohnya antum barakallahu fiikum ingin bangun rumah, akhirnya kan mencari pegawai, tukang, mencari juga apa istilahnya itu Nah, barakallahu fikum pembantu tukang. Nah, gajinya itu diikutkan di mana gajinya itu? Apakah kita gaji? Nah, barakallahu fikum dengan lebih atau kurang kembali ke tradisi orf. Orfnya itu berapa gajinya? Jangan seenak kita gitu loh. Nah, tapi kita memberi gaji mereka sesuai dengan orf atau tradisi setempat yang telah di Nah, barakallahu fikum laksanakan di situ. Nah Walaupun atau mengambil orang luar. Taruhlah seandainya kemarin kisah-kisahnya yang mungkin e, sering antum dengar Purworejo Jogja itu ada lain. Nah, mengenai pekerjaan bangunan tukang itu di Purworejo masih murah. Jogja sudah mahal. Nah, kalau antum ngundang tukang Purworejo dipindah ke Jogja misalkan ngerjakan rumah kita atau kita menjadikan mereka karyawan ya gajinya ngikuti tradisi Jogja. Ikutin apa? uruf setempat. Itu maksudnya. Kita lihat lagi kata beliau di sini perhatikan baik-baik ya. Al-'urfu wal 'adatu yurja' ilaihi fi kulli hukmin hakam syariu bihi wa lam yahuddu. Artinya apa? Suatu adat istiadat dan tradisi itu terkadang setiap hukum dikembalikan kepadanya manakala apa syariat telah menghukuminya. Jadi tetap kembali ke syariat. Jadi hukum tradisi itu boleh terapkan selama apa? Syariat itu sendiri juga menghukuminya gitu loh. Maksudnya tidak berseberangan dengan syariat. Paham maksudnya? Hayawan am. Walam yahudduh dan syariat belum menetapkan dengan suatu ketetapan. Belum memberikan definisi dengan definisi tertentu. Belum membatasinya. Hanya sekedar kembalikanlah ke uruf atau tradisi. Nanti ada dalilnya nanti. Na'am barakallahu fiikum. Kata beliau di sini barakallahu fiikum Wa hadha aslun wasi'un mawjudun muntashirun fil muamalat wal huquq wa ghairiha. Perhatian baik-baik ya. Ini adalah salah satu dasar pokok yang luas dan ada tersebar fil muamalat baik dalam masalah muamalat muamalat itu kehidupan sehari-hari seperti transaksi jual beli, akad nikah atau yang semisalnya, wal hukuk dan juga berkait masalah hak-hak. Ya enggak? Masalah tradisi ini masuk juga dalam masalah hak-hak. Paham ya? Masuk juga dalam masalah muamalah. Paham ya? Muamalah bersama manusia, transaksi jual beli bagaimana, tradisinya, adatnya bagaimana itu penting kita ketahui. Nah, dan juga mengenai hak-hak juga sama haknya. Haknya berapa harus berikan, kemudian taruhlah dalam masalah mahar, itu terkadang kita kembali ke tradisi tidak masalah. Selama tidak berlebihan, tidak berseberangan syariat. Kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Wa bayan dzalik penjelasan mengenai hal tersebut, anna jami'al ahkam yuhtaju kullu wahidin minha ila amrayn. Nah, barakallahu fiikum maksudnya adalah apa? saya seluruh hukum-hukum yang ada terkadang dibutuhkan. Eh, eh, setiap salah satunya itu dibutuhkan untuk kembali kepada dua perkara. Belum. Jadi seluruh hukum yang ada itu dibutuhkan masing-masing hukum tersebut kepada dua perkara. Pertama, ma'rifatu haddiha wa tafsiriha. Harus mengetahui definisinya dan penjelasannya, enggak sembarangan. Nah, barakallahu fikum harus mengetahui definisi dan nah penjelasannya. Ayo kita lihat di sini. Maksudnya bagaimana mengetahui definisi dan penjelasannya? Maksudnya kalau kita mengetahui definisinya dan penjelasannya, penjabarannya, itu nanti kita akan apa? lebih leluasa dan enak untuk menerapkannya atau melaksanakannya itu. Jadi tahu definisinya, tahu ketentuannya, tahu defini eh, tahu apa penjabarannya atau penjelasannya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat sini. Asani yang kedua, ba'da hadza yuhkam 'alaiha bi ahadil ahkam al-khamsah. Setelah kita mengetahui definisinya, penjelasannya barulah kita nah barakallahu fiikum menghukumi dengan salah satu hukum hukum yang lima itu. Nah barakallahu fiikum. Nah, mohon salah ya. Kita lihat di sini. Jadi pertama kali kita ngetahui dulu, ngetahui penjabarannya, definisinya. Setelah mengetahui barulah apa? Kita meletakkan enam salah satu hukum, hukum yang lima. Maksudnya ya meletakkan salah satu hukum, hukum yang lima. Hukum yang lima itu apa maksudnya? Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Itu dikenal dengan apa? Al-ahkam at-taklifiyah. Ha, dikenal dengan apa? Al-ahkam at-taklifiyah. Hukum-hukum pembebanan syariat ada lima. Haram, makruh, wajib, sunnah, mubah. Paham yang empat ini masing-masing memiliki hukum empat ini. Langsung bisa di nah, pastikan. Tapi kalau yang satu yang mubah ini tergantung dengan niat dan tujuannya. Paham belum? Lima ini dikenal dengan apa? Al-ahkam al-khamsah. Hukum-hukum yang lima. Paham belum ini? Dikenal dengan al-ahkam al-khamsah. Dikenal juga dengan al-ahkam at-taklifiyah. Hukum-hukum pembebanan syariat. Mahum insyaallah. Ewa na'am. Jadi jangan langsung menghukumi, lihat dulu, tahu dulu definisinya, tahu dulu rinciannya, tahu dulu penjabarannya kan itu. Nah, masya Allah ini bagus sekali ini kaidahnya. <clears throat> Faidah wajatna syariah qad hakama 'alaiha bi ijabin aw istihbabin aw man'in aw ibahatin kalau kita menjumpai syariat sudah menghukumi ini wajib atau sunnah atau mana dilarang haram atau ibah atau pembolehan Paham ya? Ini berarti kalau, kalau seperti ini jelas. Kalau seperti ini jelas. Fa in kana qad haddaha wa fassaraha. Jika syariat itu sudah memberikan definisi, memberikan batasan, eh, sudah menafsirkan atau menjelaskannya seperti salat, kesalati, wazakati, wasiyami, walhaji siyami, wa seperti salat, zakat, puasa, haji dan yang semisalnya. rajakna ilama haddahu syariat. Kalau seperti ini kita harus kembali ke syariat. Belum nggak boleh kembali ke tradisi karena syariat sudah apa? Sudah menentukannya dan sudah menjelaskannya seperti sholat lima waktu. Kita nggak perlu kembali ke tradisi. ya? Karena sudah tetapkan waktu-waktunya sudah ditetapkan, rokaatnya sudah ditetapkan, ya nggak? Puasa sudah ditetapkan waktunya juga. Zakat sudah ditetapkan juga kadarnya juga dan waktunya juga. Haji juga sudah ditetapkan. Apa maksudnya? Yang seperti ini kembali ke mana? Syariat. Karena syariat sudah menetapkannya. Mahum insyaAllah ini? Mahum insyaAllah? Paham Jadi kalau syariat sudah menetapkan nah barakallahu fikum dengan suatu ketetapan dan menjelaskannya masalah solat, zakat, puasa, haji dan yang semisalnya kembali ke syariat. Roja'na ila ma haddau syari' ya kan? Kita kembali kepada apa yang sudah ditetapkan oleh syariat. Mahum insyaAllah? Ya, berikutnya. Kama raja'na ila ma hakama bihi, sebagaimana kita kembali kepada apa yang telah syariat menghukuminya. Wa amma idza hakama 'alaiha syari'u walam na'am walam yahudduha. Artinya apa? Sekarang kalau syariat sudah menghukuminya tapi tidak memberikan definisi atau batasan, apa amian ya? Tidak memberikan batasan, fa innahu hakama 'alal 'ibad bima ya'rifunahu wa ya'tadunahu masyaallah. Wa ya'tadunahu. Artinya apa? Kalau syariat ini menghukumi tapi tidak memberikan batasan-batasan tertentu, maka yang seperti itu dikembalikan kepada apa? Kepada perkara yang sudah dikenal oleh manusia dan sudah jadikan kebiasaan atau tradisi. Kalau kita yang namanya kita memperkerjakan orang, menjadikan orang karyawan, yang wajib apa ngasih gaji atau enggak? Gaji. Tapi kan syariat gak batasi gajinya berapa? Mana ada dalam Al-Qur'an gajinya 80 ribu? Enggak ada gajinya 90 ribu nggak ada kan nah itu maksudnya. Syariat menghukumi yang namanya hukum ujrah, hukum masalah transaksi ujrah. Ujrah itu ngasih gaji atau masuk juga dalamnya misalkan menjadi karyawan harus ngasih apa? imbalan. Itu sudah tetapkan dalam syariat. Cuman batasan-batasannya berapa kadarnya itu kan enggak ada. Kalau seperti itu dikembalikan ke mana tadi? Uruf, tradisi. Paham maksudnya ya? Ewa. Jadi ada dua sudah. Yang kita ambil ada dua. Ada dua perhatikan baik-baik. Yang pertama kalau syariat telah menetapkan hukum, sekaligus menetapkan batasannya dan ukurannya, kembali ke syariat. Paham? Tapi yang kedua ini, syariat menetapkan suatu hukum wajib bagi orang yang menjadikan karyawan atau orang kerja padanya kan ngasih gaji. Itu wajib enggak? Wajib. Ya enggak? Tapi gaji tersebut apakah disebutkan batasannya dalam syariat? Enggak kan? 50 ribu, 80 ribu, 1000 rial, enggak ada kan? Yang ada cuma wajib ngasih gaji. Bahkan disebutkan dalam hadis itu bahwasanya apa? Sebelum keringatnya kering dari gaji. Maksudnya itu benar-benar tanggung jawab itu ya. Nah, bagaimana caranya sekarang kita ngasih gajinya? Batasannya bagaimana? Kembali ke uruf atau tradisi. Mahum insyaallah. Antum sekarang di Jogja, taruhlah tukang itu gajinya 100 ribu. Kalau di Batam sana, di Batam, di luar Jawa, Sumatera sana, itu bisa 200 itu. Ya enggak? Kalau antum ke sana dikasih gaji di Jogja mau enggak kira-kira? Antum kerja di sana tukang dikasih gaji seperti di Jogja. Enggak mau karena enggak kembali ke tradisi. Uruf. Oh, Mahum insyaallah. Seperti itu penting juga seperti itu. Nah, thayyib. Mahum insyaallah ini ya. Pembahasan ini paham insyaallah ya. Jadi kesimpulannya kan dua tadi itu kesimpulannya. Kita lihat lagi. Waqat yusarrihu lahum birruju' ila dzalik dan sungguh Nah barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala atau syariat ini sungguh telah apa? Nam yusarrih lahum, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya untuk mereka agar kembali kepada uruf atau tradisi. Untuk menetapkan batasan atau kadarnya tadi, karena syariat tidak menetapkannya. Paham belum ini? Paham soal ini ya? Paham ya? Ayo kita lihat lagi. Karena fi qouli ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah eh, mereka itu istri-istri dengan cara yang baik. Nah, ini kan nggak dibatasi batasnya berapa? Kita ngasih uang kehidupan istri Maisha. itu ada batasannya nggak dalam syariat sekian-sekian gitu. Bil ma'ruf dengan cara yang baik, yang bagus, yang orang menganggap itu secara uruf bagus gitu loh. Layak, yang normal gitu loh, paham maksudnya? Nah, misalkan antum taruhlah ngasih uang belanja cuman setiap hari ribu misalkan, ribu ribu lima ribu Ini kurang nggak ma'ruf namanya. Karena apa? setara urut tradisi nggak cukup segitu misalkan. Paham maksudnya? Itu tadi kembali ke uruf bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf yang baik yang layak kan itu. Layak menurut siapa? Ya menurut tradisi. Bagaimana kebiasaan di situ? Wa qad yadkhulu fi dzalikal ma'ruf syar'an wal ma'ruf aklan dan sungguh mengenai ma'ruf ini perkara yang ma'ruf perkara yang baik ini Masuk padanya perkara yang baik secara syariat dan perkara yang baik secara akal. Masuk akal nggak dia ngasih gitu kan, paham ya? Taruhlah dia punya istri. Ke kewajiban seorang suami kan menafkahi istri. Nah, taruhlah istri sepekan mendikasi uang 2000 rupiah. Misalnya tarola apa ya? Ini 2000 untuk belanja satu pekan katanya. Kalau gitu kira-kira ma'ruf enggak gitu? Memang dia bener ngasih nafkah bener, tapi kan nggak ma'ruf gitu loh. nggak ma'ruf nggak layak gitu loh. Jadi untuk masalah seperti ini perlu diperhatikan secara akal enggak masuk, secara syariat juga enggak dikatakan ma'ruf karena kurang, enggak cukup kan itu istilahnya. Nah, misal qauli wa'mur bil 'urf, ya kan? Seperti firman Allah Ta'ala wa'mur bil 'urf dan perintahkanlah agar apa? Na barakallahu fikum, nah perintahkanlah dengan cara yang baik. 'Urf ya baik, layak dipandang di hadapan manusia secara tradisi tadi itu. Mahum salahnya ya? Ayo na'am. Kata beliau wa yadkhulu fi hadzal asl masailu katsiratun jiddan. Masuk juga dalam kaidah pokok ini permasalahan-permasalahan yang banyak sekali. Minha di antaranya, ini penting kalau contoh itu penting ya. Biasanya orang itu paham dengan contoh gitu loh. Annallaha amara bil ihsan ila wal walidain wal aqarib wal jiran wal yatama wal masakin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat kebaikan baik kepada kedua orang tua kepada kerabat dekat, kepada tetangga, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin. Ya enggak? Nah, tapi kan enggak menyebutkan batasannya sekian-sekian rupiah, sekian rial, sekian dolar kan enggak ada. Ya enggak, cuman berbuat baik. Nah, berbuat baiknya ini kita pandang dengan cara yang bagaimana? Bisa dengan cara syariat, bisa dengan cara uruf tradisinya orang dikatakan baik itu bagaimana gitu loh. Amlum, seperti itu kita lihat. Wa kadzalika amara bil ihsan ila jamil khalq. Seperti itu pula Allah telah merintahkan agar berbuat baik kepada apa? Seluruh makhluk. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidaklah suatu kebaikan itu dibalas kecuali dengan kebaikan yang serupa itu. Nah, kita lihat lagi. Fa kullu ma syamilahul insan mimma yata'arafu an-nas annahu ihsan fa huwa dakhilun fi hadhil awamir asy-syar'iyyah masyaallah. Maka setiap perkara, setiap perbuatan yang Eh, setiap perbuatan yang mengandung di padanya suatu kebaikan ihsan mimma yata'arafun nas yang manusia itu mengenalnya menganggap itu adalah baik maka itu ihsan jadi ihsan kebaikan itu sesuatu yang apa yang manusia itu menganggap itu baik gitu loh secara pandangan manusia itu baik gitu loh ya maka masuk pada perintah-perintah atau perkara-perkara yang syar'inya ini. Maksudnya kembali ke uruf tradisi. Orang anggap itu baik ya udah. Mana ada orang menganggap mencuri itu baik? Enggak ada kan? orang berinfak, sedekah, secara uruf baik enggak itu? Baik, gitu loh. Pandangan manusia baik itu loh. Naam. Li'anna Allah atlaqa dzalik karena Allah taala menyebutkan secara mutlak, menyebutkan secara mutlak. Wa ashiruhunna bil ma'ruf contohnya. Dan pergaulilah eh, kalian, hiduplah kalian bersama istri dengan cara yang baik. Ini kan Allah taala enggak batasi baiknya bagaimana, bentuknya kayak apa. Paham ya? Kembali ke tradisi yang layak yang pantas secara pandangan manusia tadi itu. Nah, kita lihat sini. Wal ihsan diddul diddun lil isaah. Ihsan itu lawan dari isaah. Ihsan itu berbuat baik, isaah berbuat apa? Jahat atau kejelekan. Paham ya? Berbuat kejahatan atau kejelekan. Wa diddu wa diddun aidan li adam ihsan dan juga lawan lawan dari ihsan berbuat baik adalah apa? Adalah li adam ihsan adalah tidak berbuat baik dia walau lam yakun isaah walaupun tidak berbuat jelek atau berbuat jahat. Maksudnya gini. Contohnya dia punya orang tua. Nah, barakallahu fiikum. walaupun dia enggak mukul orang tua, enggak nendang orang tua, tapi dia enggak mau peduli, enggak enggak peduli, enggak pernah jenguk, enggak pernah ziarah, enggak pernah bicara, itu kan dikatakan enggak berbuat enggak berbuat baik walaupun dia enggak menyakitinya secara dohir maksudnya ya. Nah, tapi secara batinnya kan menyakiti hati. Itu maksudnya, maksudnya itu ihsan itu berbuat baik, lawannya adalah tidak berbuat baik. Walaupun dia tidak melakukan kejahatan atau kejelekan untuk untuk, untuk orang lain. Setelah dohir maksudnya. Nah, kita lihat bahwa itu biar nanti tambah jelas. Qala asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Kadzalika amara Allah taala bisilatil arham." Seperti itu pula Allah Taala merintahkan agar kita itu menyambung hubungan silaturahmi. Ini penting ini. Perkara manhaj, akidah, eh, beda jalan, beda jalur, beda agama itu lain lagi urusannya. Paham ya? Tapi untuk masalah yang namanya hubungan kekeluargaan, silatul arham kalau masih bisa disambung disambung. Paham ya? Nah, karena apa? Dalilnya banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah taala di dalam surat Luqman itu, "Nah barakallahu fikum" yaitu ketika Luqman Al-Hakim menasihati kepada anaknya. Kemudian di ayat tersebut disebutkan kisahnya apa? "Na barakallahu fikum wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kedua orang tuanya bayangkan ini. Kalau kedua orang tuamu memaksa dirimu untuk berbuat kesyirikan, jangan ditaati. Merintahkan kepada kepadamu berbuat kesyirikan, berbuat haram, berbuat perkara yang mungkar. Ini kan perkara yang mungkar. Jangan ditaati kata Allah taala. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Padahal keduanya kafir. Boleh. Berbuat baik, berbuat ihsan dalam masalah apa? Dunia. Agama enggak boleh sama sekali bela. Agama kafir, agama orang kafir jelas-jelas beda dengan agama orang musliminan itu. Nah, jadi harus dibedakan. Dan dorongan serta anjuran hubungan silaturahmi di antaranya adalah apa? La yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau memungkinkan kalau masih ada kesempatan maka sunatul arham menyambung hubungan silaturahmi dalam kekeluargaan itu perkara yang bagus. Semoga yang belum dapat hidayah akan dibukakan pintu hidayah sehingga mengenal hidayah. Paham ya gitu. Nah, semoga yang sudah dapat hidayah semakin kuat untuk senantiasa di atas hidayah tersebut kan gitu. Naam. Jadi ketika kita bahas masalah manhaj akidah ya kita jelaskan, inilah yang benar, ininya hak. Persaudaraan lain lagi pembahasannya. Paham belum maksudnya itu? Nah barakallahu fikum. Masalah Islamul kufur jelas. Islam agama selamat. Kekufuran agama yang berbahaya, agama yang bisa menghantarkan kepada neraka itu. Tapi untuk masalah itu kedua orang tua adalah keluarga, bapak ibu kita. Kita ziarah berkunjung tidak masalah. Ada juga kisahnya hadisnya siapa itu? Hadisnya Asma bintu Abi Bakrin yang anda sebutkan berkali-kali itu. Suatu ketika Asma bintu Abi Bakrin dia minta izin, minta fatwa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya Wahia musyrikah. Ya Rasulullah, ibuku datang kepadaku. Tapi dia masih musyrikah, kafirah, musyrikah. Apa kata Asma bintu Abu Bakrin, Apa asil ummi?" Apakah boleh aku menyambung hubungan silaturahmi kepada ibuku yang musyrikah tadi itu? Apa kata Rasulullah SAW? Naam, sili ummak. Iya, sambunglah silaturahmi kepada ibumu. Padahal ibunya kafirah, musyrikah. Dalam masalah apa ini? Dunia. Boleh. Nah, maksudnya ya, jangan wah ibuku kafirah, bapakku kafir, anak enggak mau ziarah, enggak mau berkunjung. Jangan. Dalam masalah dunia enggak masalah berbuat baik. Semoga nanti terbuka apa? Terbukakan padanya pintu hidayah sehingga masuk ke dalam agama Islam. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fillah, azza wa jalla, kita lihat lagi di situ Walam yubayyinullah walam yubayyinillahu ta'ala kaifiyataha. Allah Ta'ala tidak menjelaskan tata cara bagaimana menyambung hubungan silaturahmi. Cuman menjelaskan bahwasanya perintah untuk menyambung hubungan silaturahmi. Jadi dengan cara bagaimanapun kalau itu bentuknya adalah menyambung hubungan silaturahmi laksanakan. Contohnya, antum nggak harus datang ke sana itu nggak harus. Mungkin kadang antum ngirim gula, teh, ya enggak, makanan ringan atau biskuit dititipkan, dititipkan si fulan untuk mengantarkan ke si keluarga kita misalkan. Itu termasuk menyambung juga itu. Kan tersambung. Akhirnya kalau barang ini sampai ke sana, dia akan nanya dari dari mana ini? Dari si Oh, si itu saudaraku. belum. Jadi kembali ke mana? Kalau oh, tradisi gitu loh. Antum ziarah berkunjung gak masalah atau dengan cara tadi itu. Mungkin kadang nelpon, ya nggak SMS, ya nggak chattingan misalkan atau dengan cara tadi itu kadang ngirim barang makanan Kalaupun mampu uang, uang. Itu kan menyambung juga. Jadi menyambung hubungan silaturahmi itu enggak harus datang sambung gitu enggak. Apa maksudnya ya? Kembali ke uruf tradisi tadi itu. Naam. Fayurja fi dzalika ilal uruf wal adah, ya kan? Itu semuanya dikembalikan kepada uruf, kepada tradisi wal ad, wal adah dan adat itu. Fala yalzam an yasila rahimahu kulla yawmin aw kulla usbu'in aw kulla shahrin. Maka enggak harus orang itu menyambung apa? Nah, menyambung silaturahmi setiap hari, setiap pekan, setiap bulan gak harus. Setahun sekali gak masalah tapi disambung. Paham belum ini? gak mengharuskan setiap hari datang terus, ziarah terus. Enggak. Paham ya? Kalaulah dia hanya mampunya mungkin setahun sekali ya gak masalah. Intinya menyambung hubungan silaturahmi. Naam. Bal majara al 'urf bi annahu silatun fa Maka kata beliau bahkan semua yang tradisi itu berjalan dengannya dikatakan itu adalah silah adalah menyambung hubungan silaturahmi, maka itu dikatakan apa? Silaturahmi. Paham maksudnya ya? Walaupun apa? Enggak harus tiap hari. Enggak harus tiap hari, ya enggak? Contohnya antum suatu ketika sudah berkeluarga, rumahnya jauh dengan orang tua, kan enggak mungkin setiap hari kesana Tapi sepekan sekali misalkan, sebulan sekali atau bahkan setahun sekali atau setiap hari nelpon, termasuk menyambung juga. Paham maksudnya ya? Nah. Kata beliau, Wa al 'urf bi annahu laysa bisilah, fa laysa bisilah. Dan kalau seandainya tradisi itu berjalan dan memandang itu adalah bukan menyambung silaturahmi, maka dikatakan bukan menyambung silaturahmi. Lihat lagi setelah 'urf bagaimana setelah tradisi ini. Paham belum? Nah, walaupun antum nelpon tiap hari, nelpon tiap hari misalkan, "Pak, tolong Pak kirim uang, Pak. Kalau enggak tak bunuh" misalkan. Itu kelihatannya kan silaturahmi. Tapi kan itu memutus, ya enggak? Walaupun nelpon tiap hari. Secara uruf orang mandang seperti itu. Karena orang awam banyak orang awam seperti itu modelnya sebagian ya. Sebagian seperti itu menggunakan kekerasan gitu loh. Enggak mau kasih uang diantem bunuh itu berani ada juga. Paham ya? Walaupun nelpon tiap hari, ketemu tiap hari, tapi kan bukan menyambung silaturahmi. Justru apa? Memutuskan hubungan silaturahmi. Paham belum ini maksudnya? Kembali ke mana tadi? Uruf, tradisi. Dilihat gitu loh. Nah, kadzalikal ihsan yakhtalifu. Seperti itu pula berbuat baik itu berbeda-beda, bermacam-macam. Rubbana tatasaddaq ala faqirin bidirhamin. Bisa jadi suatu ketika na barakallahu fikum eh, engkau bersedekah kepada orang fakir dengan dirham. Dirham atau uang terbuat dari perak. enam wa ya'tabid hada ihsanan. Orang tersebut menganggap ini berbuat baik walaupun satu dirham. Enam wa watahab syakhsan ghaniyan kabiran zahin nam dirhaman tabir hada isaah kemudian tiba-tiba apa tiba-tiba ada orang yang kaya punya kedudukan dia menganggap dirham itu sesuatu yang sedikit kecil jelek itu loh masa ngasih cuma satu dirham padahal bagi orang yang nggak punya tadi satu dirham itu berharga itu loh paham belum maksudnya gini di antara kita atau antum misalkan ngasih sedekah ke orang fakir, paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Taruhlah 1000 real atau 1000 rupiah lah, atau 2000 rupiah misalkan. Itu bagi orang fakir berharga enggak itu? Berharga sekali itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Tapi kalau kita hadiahkan 1000 rupiah atau 2000 rupiah atau satu dirham tadi kepada orang kaya yang dia itu punya kedudukan, menganggap apa? Menganggap itu sesuatu hinaan itu loh. Masa anak cuma dikasih 2000? Kami ya kan gitu. Pak ini Pak ada hadiah buat Bapak 2000 rupiah aja. Masa kan gitu. Karena dia menganggap sesuatu yang sedikit tadi itu penghinaan gitu loh. Tapi kalau orang fakir bagaimana? Orang fakir, orang miskin membutuhkan. Dapat uang 2000 senang atau enggak? Senang gitu loh. Jadi kembali ke mana? Uruf. Kembali uruf. Kalau antum mau ngasih orang kaya ya yang kira-kira layak lah, gitu paham ya? Nah, taruhlah kalau saat ini bukan uang ya mungkin makanan. Kalau makanan kan biasanya langsung dimakan, ya enggak? Enggak banyak bicara, tapi kalau uang ya, orang kaya berduit ya, miliaran uangnya orang terpandang lagi atau kasih hadiah pak ini ada hadiah pak ya amplop dibuka lima ribu itu bagi orang kaya yang nggak mengenal agama penghinaan ya nggak seperti itu nah Allah kita lihat di sini barakallahu fiikum kita lihat di sini Fahadal fi'lu wahidun fi naw'ih. Ini termasuk salah satu perbuatan baru salah satu termasuk jenisnya. Maksudnya baru satu salah satu jenisnya seperti itu bentuknya. Wa huwa marrah yakunu isaah wa marrah yakunu ihsanan. Terkadang ini dianggap baik, terkadang ini dianggap jelek secara apa? tradisi. Jadi kembali kepada tradisi. Na'am barakallahu fikum, kembali kepada uruf. Kembali kepada uruf. Na'am. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah kita lanjutkan yang di atas itu. Wa fil hadits sahih di dalam hadis yang sahih, "Na'am, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang ma'ruf yang baik itu dianggap sedekah. Paham ya? Nah, ini kan berarti lafaznya umum. Setiap perkara yang ma'ruf dianggap apa? Sedekah. Wa min dzalika anna syari'a istarata ar-ridha fi jam'i 'uqudil bi jam'i 'uqudil mu'awadat wa tabarru'at bain Kata beliau, di antaranya juga syariat ini mensyaratkan harus ridha. Nah, barakallahu fikum mensyaratkan harus ridha. Harus ridha pada seluruh transaksi, baik transaksi masalah memberikan imbalan atau tabarruat, yaitu tabarruat itu nah, menyumbangkan dana, nah baina tarfain antara dua tarfain dua sisi itu harusan ridha. Yang ngasih juga ridha, yang menerima pun juga ridha. Paham ya? Seperti itu. Naam. Contohnya dalam masalah menggaji karyawan. Iya enggak? Yang menggaji dia ridho ngasih gaji segitu. Karyawan tadi itu sesuai kesepakatan ridho juga dengan gaji yang sudah ditetapkan. Paham belum? Jadi kalau belum ada ridho maka belum termasuk apa? ihsan. Kan itu naam. Kita lihat sini. Walamnya Walam alir ridho ridha dan mu'ayyanan. Untuk masalah ridho, keridoan ini syariat tidak mensyaratkan dengan lafaz tertentu. Paham ya? Lafaznya enggak ada. Cuman ridho ini kembali ke mana tadi? Uruf, tradisi. Kembali pada uruf atau tradisi tadi itu. Tapi untuk untuk mensyaratkan seperti ini bentuknya enggak ada. Karena yang namanya manusia itu kan macam-macam. Ada yang mudah ridho, ada yang tidak mudah untuk ridhaan itu. Nah, Allah musta'an kita lihat sini. Fa ayyu lafdin wa ayyu fi'lin dalla 'ala al-'aqd wa taradi hasala bihi al-maqsud, masyaallah. Maka lafaz apa saja perbuatan apa saja yang menunjukkan atas apa transaksi dan keridoan maka terjadilah apa yang diinginkan transaksi jual beli misalkan ini berapa harganya pak sandalnya ini pak sandal ini harganya 60 ribu sandal eger tapi tulisannya erger maksudnya KW contohnya ada ya nah berapa pak 60 ribu katanya 60 ribu iya lagi mana nah, erger kok nah, erger kok 60 ribu ini Ergernya, ergernya KW katanya. Nah, gimana? Setuju atau tidak? 50, Pak. Ya udah enggak masalah, ridho. Si pembeli ridho dengan harga 50, si penjual juga ridho, ya dibeli dengan harga 50. Saling ridho nggak itu? Ewa. Transaksi terjadi, sandal dikasihkan, uang diterima. Itu berarti saling ridho. Paham ya? Lafaz itu kan nggak disebutkan dalam syariat. Intinya kembali kepada masing-masing tadi itu, urf, tradisi. Naam. Kita lihat lagi. Fal 'uqud kulluha tun'aqad bima dalla alaihi min qawlin aw fi'lin. Semua transaksi kata beliau dianggap eh, akan dianggap transaksi tersebut dianggap itu diakui gitu sesuai dengan apa yang ditunjukkan berupa apa? ucapan atau perbuatan. Ya enggak? Antum transaksi jual beli kapan dianggap? Dianggapnya kapan? Kalau sudah terjadi ucapan atau perbuatan. Ucapan anak beli, perbuatan yang ngasih uang sama barang dikasihkan. Paham belum? Paham maksudnya ini ya? Tapi kalau ini berapa harganya, Pak? Harga puluh ribu. sudah diam aja dia. Itu sudah dianggap belum? Belum dianggap karena belum ada istilahnya apa? Proses berikutnya jadi beli atau enggak, cocok atau enggak, mau atau tidak kan itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat bawahnya itu. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Naam. Kita lihat kata beliau, amal qaul ada pun ucapan beliau, fabil ijabi wal, wal qabul. Nah, adapun ucapan, ucapan di sini maksudnya ucapan kan tadi kita katakan semua transaksi itu akan dianggap dan diakui imma dengan ucapan atau perbuatan. Yang dengan ucapan contohnya bil ijab wal qabul. Ijab wal qabul. Paham ya? Ijab itu menyerahkan, qabul itu menerima. Paham ya? Seperti transaksi pernikahan angkahtuka wa zawattuka bibnati fulana bimahrin mi'ata kilo jiram zahaban misalkan artinya apa aku nikahkan kamu dengan putriku Fulana, itu fulan dengan mahar 100 kg emas contohnya itu baru apa ijab kalau gitu diam semuanya belum sah harus ada kobul. dari lelaki tadi qabiltu zawajaha aw nikahaha bimahrin madhkurin nakdan Nagelan itu kontan, 100 kg bayangkan tuh. Ya? Contoh aja itu. Aku terima pernikahannya dengan mahar yang disebutkan secara kontan. Berarti sudah sah belum? Sah ijab kabul lah terjadi. Paham belum? Ini dalam pernikahan, dalam jual beli juga sama. Ada orang jual jubah potongan haramain tapi KW. Paham ya? Berapa harganya nih? Ini 100 ribu aja. 100 ribu ya. Boleh enggak kalau 90 ribu? Boleh enggak masalah tafadhal? Nah, si pembeli ngasih 90 ribu, penjualnya ngasih jubahnya, ijab kabul namanya. Paham maksudnya ya? Ini dah sah dah, dianggap transaksinya. Mahum insyaallah. Eh, na'am. Kita lihat di sini kata beliau, kan yakul seperti orang mengatakan bi'tuka, aku menjual kepadamu. Fayaqul qabiltu, aku terima, aku beli. Aku jual, orangnya tadi yang dengar mengatakan aku beli. Ijab kabul namanya yang tadi, ijab kabul. Wa amal fi'il adapun perbuatan contohnya fa bima yusammihi al ulama bil mu'atat fil bayi. Eh, ya, na'am. Ini. Adapun perbuatan para ulama menamakan dengan mu'atat. Mu'atat fil bayi saling serah terima dalam jual beli. Paham ya? Itu kan perbuatan. Antum menyerahkan uang, perbuatan bukan? Perbuatan. Kemudian terus antum menerima barang, perbuatan bukan? Perbuatan bukan ucapan. Ucapan ada di situ juga, perbuatan ada juga. Berapa harganya, Pak? harganya lima puluh ribu. Bagaimana? Siap atau enggak? Siap. Ini Pak uangnya. Perbuatan bukan ini? Perbuatan. Barangnya mana? Anda ambil perbuatan. itu loh maksudnya. Mu'atoh, mu'atoh saling memberi. Saling memberi. Pembeli memberi apa? Si pembeli memberi apa? Uang. Penjual memberikan apa? Barangnya. Nah, kita lihat. Wal mu'atot wal mu'atot wal wal mu'atot wal mu'atatu an yabdul as-saman wa ya'khudul musmin. Musman. Ewa. Artinya apa? Seseorang itu menyerahkan uang dan mengambil barangnya. Itu namanya mu'atah, saling memberi, saling menyerahkan. Saling memberi, saling menyerahkan. Fa idza qadarna anal anal khabbaz wada'a si'ran mu'ayyanan 'ala kulli kaysin min al-khubz fa wada'na fa wada'tal nam fa wada'tal qimah wa akhadtal qais wa akhadtal qis Falaisa fi dzalika ijabun wa qabul Kita lihat di sini dulu. Eh, kita baca pendek dulu ya. Fa idza qadarna anal khabbaz wada'a si'ran si'ran muayyanan ala kulli qisin min al khubz. Kalau seandainya kita taruhlah kita takdirkan sekarang contoh ini ya. Khabbaz, khabbaz itu tukang bikin roti. Tukang bikin roti meletakkan harga tertentu di tulisan apa di kis-kis yang karungnya atau bungkusnya plastiknya itu ada harga tertentu minal khubz setiap roti sekian harganya sekian harganya. Kemudian wada'tal qimah Nah, kemudian kau meletakkan harga wa akhadtal qis. Nah. Kemudian kau mengambil apa? karung atau plastik tadi itu yang berisikan roti tadi. Falaysa fi dzalika falaysa fi dzalika ijabun wa qabul lafzi. Di situ enggak ada ijab qabul secara lafaz, ya enggak? Maksudnya gini loh. Ada pedagang pedagang roti nih, pedagang kan roti, surti, sudahkan roti. Nah, barakallahu fiikum, dia apa? Meletakkan barangnya depan rumah. Roti yang ini rasa coklat sekian harganya. Rasa stroberi sekian harganya. Rasa melon sekian harganya, rasa susu sekian harganya. Tertulis belum harganya? Tertulis. Tapi orangnya nggak ada di situ orangnya, orangnya di rumah misalkan. Nah, datanglah pembeli. Paham ya? Datang pembeli Kemudian pembeli tadi itu langsung letakkan uang. Mana beli yang rasa coklat seribu rupiah. Nah, ambil rotinya, uangnya letakkan situ. Tapi kan penjualnya nggak ada di situ. Tahu belum ini maksudnya? Nah, di situ nggak ada apa? Nggak ada ijab qabul lafdi. Ya karena diam aja kan dia. Eh, ngasih uang, ambil rotinya. Kadang seperti, ter, seperti ini kadang terjadi nggak seperti ini? Kadang terjadi. Taruhlah umahat lah yang jualan. umahat mungkin suaminya sudah meninggal, janda lah, janda gitu ya Kemudian di depan rumahnya karena dia untuk usaha, dia jual barang-barang dikasih harga semuanya. Nah, ditulisin barang siapa yang beli, letakkan uang di situ. Jadi kan ketika beli tidak perlu ngomong dia, ngasih uang di situ ambil barangnya. Berarti kan nggak ada ijab qabul labdi gitu loh, lapatkan di situ. Balin ada bima dalla Tapi seperti ini sudah dianggap gitu loh. Yang seperti ini apa? balin uqida bima dalla alaih bahkan sudah dianggap diakui transaksi tersebut dengan apa korinah yang menunjukkan tadi itu apa korinahnya dia ngambil rotinya ngasih uangnya sudah selesai paham maksudnya ini ya nah ya ini mudah sekali kadzalika law furida anna syakhsan ghassalan wa huwa ma yusammi al-fuqaha dinaman qasaran qasaran qasaran Eh, kosoran itu karena apa? Karena seringnya meringkasnya. dia. Meringkas itu membuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan panjang lebar, akhirnya sama dia cuma dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat. Kosal itu maksudnya adalah laundry. Laundry, tukang nyuci baju. Biasanya kalau kita kerjakan buahnya itu kan lama. Tapi kalau yang kosal, eh, laundry itu kan biasanya meringkas waktu juga itu loh istilahnya. Seharusnya Nah barakallahu fikum misalkan tiga hari, nggak bisa sehari misalkan. Seharusnya kita nyucinya lama, dia bisa cepat misalkan. Itu sekedar istilah aja, istilah secara bahasa ya. Nah, kita lihat. Lau itu, taruhlah kalau seandainya ada orang yang dia itu kesalahan, tukang nyuci baju. Berarti laundry ya istilahnya gitu ya. Fuqaha menamakan dengan kesaran. Yaksilu siap linnas. Dia kerjaannya menyuci apa? Menyuci pakaian untuk orang. Menyuci pakaian untuk untuk orang, untuk manusia, untuk orang maksudnya. Kemudian faja insanun wa wada'a thawbahu fi dukanihi fa Akhirnya datang orang, datang orang langsung meletakkan pakaiannya di tokonya nih, letakkan tanpa ngomong dia. Sama laundrynya dituti. Tuti. Fahuna unqidatil ijarah atau Di sini teranggaplah dianggap diakui al ijarah Ijarah itu maksudnya nanti tetap dia ngasih uang gitu loh, bayar atau dengan sebab karena dia memberikan nam pakaiannya di situ tadi. Paham maksudnya? Jadi walaupun dia nggak ngomong pun itu sudah secara uruf yang namanya orang bawa pakaian kotor di laundry itu apa itu loh. Eh, itu kemarin pakainya mana, Pak? Sudah tak cuci, lah anak menitip ya misalnya. <laughs> Orang ini harus itu menitip katanya, dicuci sama laundrynya. Justru bayar nggak mau dia. Itu kan berarti sudah melewati uruf. Kalau nitip ngomong gitu loh. Paham ya? Sama tukang laundrynya nggak tahu kalau itu nitip, cuci sama dia semuanya. Sudah <laughs> cuci bersih, orangnya nyari tadi mana pakaian Pak? Sudah tak cuci. Ayo bayar kata dia. Wah, ini nitip mau pulang beneran ya katanya. Harus ngomong dulu karena dia menyelisih uruf. Urufnya yang namanya laundry, antum ngasih ke situ pakaian kotor nggak ngomong pun itu ya berarti menyucikan itu loh. Paham ya? ya harus bayar gitu maksudnya. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Wa amsalu hadza katsir. Yang semisal dengan ini banyak sekali. Fakullul uqud min tabarru'at wa mu'awwadat wa tawfiqat wa amanat. Naam, kulluha tun'aqad bima dalla 'alaiha min qaulin aw fi'lin. Kata beliau, semua transaksi, baik transaksi tabarru'at, menyerahkan dana, ngasih dana, ngasih bantuan dana, wal mu'awwadat, saling memberikan upah, pekerjaan atau yang semisalnya, sering tukar menukar barang atau yang semisalnya, wa tawfiqat ngasih kepercayaan ke orang, wa amanat, memberikan amanah ke orang, semuanya itu nanti akan dianggap dan diakui kalau ada sesuatu yang menunjukkan atasnya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Amlum. Nah, seperti itu. Kalaupun seandainya eh, barakallahu fikum enggak ada ucapan, ada perbuatan tapi ada korina dianggap juga. Seperti itu kan? Nah, barakallahu fikum penjual sudah meletakkan harganya ditulis di barang-barang tadi itu. Ternyata penjualnya lagi pergi taruhlah. Ngam kemudian dia ngasih Bayarnya apa? Bayarnya langsung bayar, diambil barangnya. Tapi bayarnya sesuai dengan harga yang tertera di tulisan tersebut. Sah juga gitu loh. Cuman hukum asalnya seperti itu. Hukum asalnya diserahkan dengan apa ucapan atau perbuatan itu. Paham ya? Anak amanahkan harta ini anak amanahkan untuk antum tolong dijaga baik-baik. Harta ini enggak sembarangan misalkan. Berarti kan ada ucapan itu loh. Ada ucapan. Nah, serah terima juga ada. Si, si penerima ngomong, "Ini hartanya untuk apa, Pak?" Harta ini murni untuk pembangunan ma'had misalkan. Jumlahnya berapa, Pak? 100 juta. Contohnya ini ya, 100 juta. Setelah itu ternyata apa? Nah, barakallahu fikum orang yang diamanai tadi itu mengatakan, "Ya udah, anak siap. Amanahnya untuk pondok, untuk pondok." Udah. Paham ya? Nah, berarti kan ada ucapan di situ, Ada perbuatan juga. Nah, itulah hukum asalnya transaksi seperti itu. Paham maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an kita lanjutkan sampai bawah itu nanti ya yang atas dulu walakin ahlul ilm istasnau minha ba'd masail istaratu al-lafdha li'aqdiha aw lihilliha masyaallah akan tetapi ahlul ilm mereka mengecualikan kalau jual beli tadi sudah clear dah jual beli tadi sudah clear kembali ke urf atau tradisi walaupun asalnya ijab kabul harus apa ucapan atau perbuatan tadi tapi terkadang kalau ada korinah diperbolehkan tadi kan barangnya dan kasih harga dia beli nggak ketemu orangnya tapi ngasih uang di situ barangnya diambil sah tapi ada juga sebagian oleh ahlul ilm yang mengecualikan mengecualikan beberapa permasalahan mereka mensyaratkan lafat itu harus lafat untuk teranggapnya transaksi atau halalnya sesuatu itu harus nah kenapa lihat riha. Nam ya nah dikarenakan bahayanya Bahayanya ini maksudnya khawatir nanti terjatuh dalam perkara yang tidak diinginkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Misal nikah, seperti pernikahan. Pernikahan ini harus ngomong gitu loh. Walinya mengatakan apa? Tadi itu contohnya antum ingat baik-baik ya. Angkah tuka wa zawwatuka bibnati fulana binti fulan. Bimahrin na barakallahu fikum. Apa contohnya? Bimahrin Eh, barakah khams nah bimahri khamsina dahaban khamsina ziram dahaban misalkan paham ya khamsina ziram dahaban artinya apa aku nikahkan kamu dengan si fulanah bintu fulan dengan mahar 50 gram emas paham ya kemudian apa si lelaki tadi itu harus qabul namanya mengatakan qabil tu zawajaha au bimahrin madkurin nakdan itu kalau kontan. Kalaupun dicicil nanti lapannya taksidan. Paham ya? Taksidan cicil 50 gram dikasih 25 gram dulu. Boleh. Paham ya? Nanti dia mengucapkan seperti itu, aku terima pernikahannya dengan madhar yang disebutkan secara kontan, selesai kalau kontan. Kalau secara cicilan berarti nah taksidan dari itu. Paham maksudnya ya? Setelah itu berarti sudah clear lafaz atau enggak? Lafaz. Harus lafaz. Lah kalau bisu bagaimana Ustaz kalau bisu? Eh? orang yang bisu ini ingin nikah. Orang bisu kan juga punya keinginan untuk nikah kan? Ingin nikah, tapi kan enggak ngelafatkan, diwakilkan namanya taukil. Diwakilkan enggak sembarangan, bukan terus diam gitu enggak. Diwakilkan ada ya wakilkan yang amanah, dia mewakili itu loh. Paham ya? Mewakili dengan menyebutkan si fulan yang bisu tadi itu. Paham ya? Nah, aku mewakili nah, gitu. Si fulan ya, aku terima pernikahannya gitu. Jangan langsung antum jangan jangan langsung yang mewakili langsung sendiri. Paham belum? Kalau yang namanya wakil itu kan menyebutkan yang yang orang yang apa yang menyerahkan perwakilan tadi itu. Jadi harus sebutkan kalau enggak nanti dikira dia ini kah itu loh. Paham maksudnya ya? Orang yang buta juga sama. Kalaupun ada urusan itu nanti ada namanya tawkil mewakilkan sesuatu yang mewakilkan kepada orang yang dia amanah itu. Kita lihat. Nah, barakallahu fiikum kata beliau, qalu mereka mengatakan la budda fihi minal ijab wal qabul lafzi. Mereka mengatakan harus yang namanya adanya ijab dan qabul secara lafaz. Wal na'am kata beliau. Wa kadzalika talak la yaqau illa bil lafdhin aw kitabah. Seperti itu pula perceraian, tidak terjadi kecuali dengan lafaz atau tulisan. Perceraian tidak terjadi kecuali dengan apa? Lafaz atau perceraian. Anti talik, anti talik, anti talik. Kamu aku ceraikan. Kamu aku ceraikan, kamu aku ceraikan. Niat dia tiga ini biar jatuh langsung nggak bisa secara syariat. Dihitung satu dalam satu majelis. Anti talik, anti talik, anti talik dia pengennya biar clear itu loh Langsung tiga langsung biar langsung pisah, nggak bisa. Secara syariat itu dihitung satu. Masih tolak satu, tolak roj'i. Masih bisa balik. Paham ya? Kalau baliknya ketika di masalah iddah ya memang suami istri. Kalau baliknya setelah di luar iddah, iddah selesai kok dia baru balik, nikah baru. Paham belum? Itu masih statusnya suami, masih statusnya apa? Suami berhak untuk mendapatkan istrinya. Itu tolak satu, tolak dua. Namanya tolak roj'i. Tolak roj'i namanya. Tapi kalau tolak tiga, tolak bain itu, mau tidak mau harus bagaimana? Boleh enggak istri ini kembali ke mantan suami? Sama sekali? Bolehnya kapan? Eh, setelah dinikahi orang lain, kemudian ceraikan, habis masa iddahnya baru balik kepada mantan suami boleh. Prosesnya berat sebenarnya yang namanya perceraian itu. Paham ya? Dengan lafaz atau dengan tulisan? Tulisan kalau seandainya dia misalkan bisu tadi itu nulis anti toilet. Tunjukkan ini. Anti toilet. Paham ya? Ya lagi gimana lagi? Kalau tunjukkan kenapa? Kalau teman anti teroris disimpan dalil enggak tahu kan, tunjukkan. Nah, misalkan. Kan bisu dia. Kan pakai isyarat, bahasa isyarat itu boleh kalau selama nih pahami kan itu. Misalkan taruhlah dia istilahnya enggak setuju dengan istrinya, mungkin istrinya bermaksiat atau istrinya mungkin enggak taat dengan suaminya. Ya, suami yang bisu tadi nulis anti talik. Nah, tulisan ini kan enggak mungkin disimpan gini. Tunjukkan. Oh ya. Kan itu. Terbaca di situ. Jatuh talaknya juga di situ. Innamal a'malu niat. Sesuatu amalan tergantung dengan niatnya. Kita lihat nomor bawah itu terakhir. Qala Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin rahimahullah taala, "Illam yadhkur Syekh rahimahullah annahu la budda an yakuna nikah billah bitazwij." Muallif di sini tidak menyebutkan bahwasanya harus yang namanya pernikahan itu dengan lafaz tazwid menikahkan. Kan ada yang mengharuskan itu, menikahkan, aku nikahkan. Nah, sekarang boleh enggak dengan lafaz lain selain aku nikahkan? Contohnya dengan cara aku halalkan kamu eh, dengan putriku. Tapi bukan lafaz aku nikahkan gitu loh. Boleh enggak dengan lafaz lain gitu loh maksudnya kita lihat. Wa ala hadza fayasihu aqdun nikah bil lafdi wa illam yakun bil lafdi tazwid. Ini penting ini. Biar nanti enggak gagal paham. Mau di pihak KUA atau selain KUA, eh, ini pendapat yang kuat. Ini berarti menunjukkan bahwasanya dianggap sah transaksi pernikahan dengan lafaz walaupun lafaznya bukan aku nikahkan. Tapi semakna. Aku nikahkan itu berarti maknanya kan halal, berarti putrinya juga halal untuk laki-laki ini. Dia menggunakan lapat lain, aku halalkan kamu dengan putriku. Sama nggak maknanya kira-kira? Maknanya sama walaupun lapatnya bukan nikah. Belum. Seperti itu. Karena bahasa itu eh, yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam dan juga yang lainnya ketika masalah pernikahan ini kembali ke tradisi bahasanya bagaimana intinya maknanya sama gitu loh. Kan terkadang misalnya di Inggris sana bahasanya bahasa Inggris misalkan, ya enggak? Mungkin di pelosok-pelosok bahasanya bahasa pedalaman misalkan. Intinya al muradu bi sawa itu Yang diinginkan itu sama itu. Nama lafadznya walaupun lafadznya bukan tazwid. Kama law qala malaktuka binti. Atau contohnya yang katakan Aku serahkan kepemilikanmu, nah, aku serahkan putriku sebagai milikmu, misalkan. Berarti sama enggak? Berarti semakna itu kabil tu, Kemudian laki-laki mengatakan, "Aku terima." Aukala aukala bil lughatil amiyah. Atau dia berkata dengan bahasa amiyah. Bahasa amiyah itu bahasa pasaran. Bahasa bahasa istilahnya keseharian lah, bukan bahasa yang fusah gitu ya. Naam. Jawaztuka binti. Aku perbolehkan kamu dengan putriku. Perbolehkan berarti menunjukkan itu sudah disahkan, dihalalkan itu ya. Nah, kabil tu. Laki-laki tadi mengatakan, "Iya, aku terima." para ulama fima law Nah, sekarang para ulama berbeda pendapat mengenai ucapan Nah, barakallahu fikum ucapan ini lain. Karena yang sebelum tadi kan jawaztuka aku perbolehkan kamu dengan putriku. Malaktuka. Eh, eh, aku serahkan kepemilikan enam putriku kepadamu. Paham ya? Seperti itu. Nah, sekarang lapannya lain. Wahab Wahabtuka binti. Eh, aku hadiahkan kamu untuk putriku hadiahkan. Nah, ini, ini para ulama berbeda pendapat mengenai bagaimana kalau dihadiahkan. Paham ya? Seakan-akan kalau hadiah itu kan tanpa mahar itu seakan-akan ya. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Hal yasih aula yang seperti ini sah atau tidak wasahih annahu la yasih ini. Yang sahih tidak sah. Kenapa? Li'anal hibata khassatun bin nabi. Dikarenakan dalam masalah pernikahan yang namanya hadiah menghadiahkan diri itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kalau menghadiahkan seakan-akan enggak ada mahar itu loh ya. Ayo na'am. Jadi kesimpulannya, untuk masalah transaksi pernikahan dengan lafaz apapun silakan tafadhal selama semakna dengan tazwid. Na'am barakallahu fiikum. Nasallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.